Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. La nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Sekarang kita akan masuki pembagian yang berikutnya yaitu mengenai hadis yang maklub maklum terbalik. Jadi terkadang ada hadis yang terbalik, tertukar sanatnya itu ada. Maksudnya hadis A itu memiliki sanat. Tapi ya, paham ya? Tapi sanat untuk hadis A itu malah justru dipakai untuk matan hadis B. Maksudnya, jadi ada matan A sama matan B. Sanat untuk matan A itu malah tertukar sanat yang untuk matan A malah tertukar untuk matan B itu. Sehingga nggak cocok kan? Nah itu namanya maklub. Terkadang juga makhluk terjadi pada perawinya, tertukar. Haddatsana Muhammad an Zaid, terbalik. Haddatsana Zaid an Muhammad. Namanya apa namanya? makhluk Terkadang lafaz hadis itu yang tertukar. Tertukar terbalik gitu. Sebagaimana kita kita lewati contohnya apa? Hadis mengenai enam tujuh orang yang mendapatkan nau dijamin mendapatkan naungan pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Naungan arsy Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Lafaz yang terbalik. Nah, rajulun anfaqa nafaqatan hatta la ta'khfaha, hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluh. Terbalik enggak itu? Terbalik. Seorang laki-laki yang dia menginfakkan hartanya kemudian dalam keadaan menyembunyikan. Enggak dinapak-napakkan di hadapan manusia itu ya, secara rahasia gitu. Hingga apa? Hingga tangan kanannya itu enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Terbalik kan itu? makhluk. Yang mahfud, yang terjaga, yang benar adalah yang apa? Hatta la ta'lam shimaluhum ma tunfiq yaminuh. Nah, itu berarti perlu diperhatikan. Nah, Qala al-mu'allif rahmatullah alaih al-Imam al-Baiquni, nah barakallahu fikum hafizakumullah. Ada yang mengatakan namanya Toha. Namanya Toha gitu. Itu kalau cetakan yang baru yang cetakan Muasasah Ibnu Saimin itu sebelum mukadimah itu ada biografi beliau, tapi cetakan Mesir ini enggak ada. Nah, jadi nanti kalau suatu ketika diulang lagi pelajarannya ya insyaallah lengkap lah kitab yang cetakan Saudi itu. Bagus. Awalnya itu kasih biografi mengenai siapa Al-Imam Al-Baiquni. Ya, ada yang katakan Toha, ada yang katakan yang masyhur Toha tadi itu. Nah, Barakallahu fikum qala al-Imam al-Baiquni rahmatullah alaih ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatni qismu qaluhu ibdalu rawin ma bi rawin fama hunana nakiratun wasifah ma di sini bentuknya nakirah Ma di sini maknanya nakirah wasifah dan sekaligus mensifati. Kita lihat apa maksudnya. Wa makna nakirah wasifah, makna nakirah tapi dia mensifati ai annaka tuqaddir ma bi ai. Bahwasanya engkau itu menakdirkan ma itu dengan ai seakan-akan ibdalu rawin ayu bi ayu rawin. Paham ya? Wa takdir ibdalu rawin ayu rawin. Naam. Ya. Engkau menukar seorang perawi dengan perawi yang mana saja? Tertukar itu, tertukar itu terbalik itu loh. Wa ma ta'ti wa ma dan ma dan ma ini ta'ti nakiratan wasifah. Terkadang datang bentuknya nakirah dan mensifati. Wa ta'ti nakir wa ta'ti nakiratan mausufatan. Terkadang datang pula nakirah tapi disifati. Apa ya? Kalau yang pertama nakirah tapi mensifati. Eh, mensifati Dan arti mensifati rawin itu loh. Eh, ibdalu rawin ma itu berarti dia tuh nakirah mensifati rawin yang pertama itu. Nah, terkadang datang ma itu nakirah tapi malah disifati. Kama biqauli ta'ala, "Innallaha ni'ma ya'idzukum bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah zat yang nam sebaik-baik memberikan nasihat untuk kalian. Paham itu ya? Paham belum? Nah, nah, ma di situ nakirah yang sifatnya apa? Sifatnya dia adalah nakirah tapi dia disifati di situ. Disifati dengan ya'idzu. itu. Paham ya? Nah, Wa misalu nakirah al-wasifah, qaulul mu'allif ibdalu rawin ma. Dan contoh nakirah tapi dia mensifati adalah ucapan mu'allif ibdalu rawin ma Nah, tertukarnya seorang perawi ayu rawin. Nah, dengan perawi yang mana saja. Tertukar itu. Nah, mafhumnya? Wal maqlubu yang qasimul qismain. Sekarang yang namanya maklub terbalik itu terbagi dua. Al-qismul awal pembagian pertama Wa huwa ma dzakara muallif qawli ibdal rawin ma bi rawin qismu wa huwa ma yusamma biqalbil isnad. Yang pertama adalah qalbul isnad. Paham ya? Sanadnya terbalik. Sanadnya apa? Terbalik. Apa itu sanad? Silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Sudah kita lewati kan? Sanad itu adalah enam rangkaian para rijalul hadis, eh, para rangkaian para perawi hadis yang bisa menghantar kepada matan hadis haddatsana fulan qala haddatsana qala haddatsana fulan an Rasulillah. Nah, itu namanya sanad itu namanya. Eh, silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Yaitu rangkaian para perawi nah, yang membawa hadis tersebut yang bisa menghantarkan menyampaikan kepada matan. Maksudnya ya. Naam. Kita lihat sini. Masalah sebagai contoh terbaliknya sanatnya. Ida kalau haddatsani Yusuf an Yakub. Hadatsana Yusuf bin Ya'qub terbalik. Naam. Fa yaqlibul isnad wa yaqul maka perawi tersebut membalikkan sanad dan seraya berkata hadatsani Ya'qub an Yusuf terbalik enggak? Pertama hadatsani Yusuf an Ya'qub itu yang benar. yaqlibul isnad akhirnya perawi itu membalikkan sanadnya, terbalik itu loh. Naam. Wa yaqul seraya dia berkata hadatsani Ya'qub an Yusuf terbalik kan? Wa hadza aktsar ma yaqa'u khata'an. Seringnya seperti ini terjadi itu bukan karena sengaja tapi keliru. Ngam. Iman nisyanin aw ghairah. Iman sebabnya karena lupa atau yang lainnya. Li'annahu la tujad fa'idatun fi ta'ammudin dzalik. Karena enggak ada faedahnya sengaja menyengaja itu enggak ada faedahnya. Membalikkan nama sanatnya itu dalam arti membalikkan nama sanatnya itu enggak ada faedahnya gitu lah istilahnya. Sehingga seringnya terjadi itu bukan karena sengaja tapi karena lupa. Apa maksudnya ya? Kalau karena keliru. Fa idza qala qailun apabila sekarang ada orang yang berkata, Maladhi a'lamana anna ada makhluk? Apa yang memberitahukan kepada kita bahwa sanadnya itu balik? Taunya dari mana itu maksudnya? Taunya dari mana kita ini nah mengetahui bahwasanya sanadnya terbalik? Fakatnya kuno 'alal wad'i sahih. Nah, bisa jadi padahal apa? Nah, fakatnya kuno 'alal wad'i sahih padahal bisa jadi di atas peletakan yang benar gitu loh. Cuma taunya dari mana kalau itu terbalik gitu loh. Taunya dari mana? Dan anu ya barakallahu fiik kisah mengenai seperti ini banyak sekali ya. Nah, nanti sebutkan kisahnya mengenai Imam Bukhari ketika nah waktu itu diberikan imtihan, diuji nah dari kalangan para muhaddisin, dibulak-balik hadisnya sekitar 100 itu. 100 hadis itu dibulak-balik sanatnya Nah, berarti sanat ini untuk matan ini, matan itu sanat ini dibulak balik Setiap satu kali hadis tanya eh, Imam Bukhari mengatakan aku enggak tahu. Aku enggak tahu sampai terakhir bilang aku enggak tahu. Akhirnya orang-orang yang orang-orang yang ngomong itu, orang yang dengar tuh mengatakan, "Wah, ini masa orang imam nggak tahu." Ternyata mereka nggak tahu sana tersebut bentuknya kayak gitu. Tahunya beliau itu yang benar kayak gini, kayak gini, kayak gini sampai seratus sih sebutnya semuanya. Kamu salah, kamu salah, yang benar, kamu salah, yang benar seperti ini, kamu salah, yang benar seperti ini, kamu salah, yang benar seperti ini bayangkan. Awalnya kan setiap tanya, "Ini bagaimana menurut menurut, menurut Anda, Wahai ya, Imam?" Nah, harus nggak tahu. Hadis seperti ini, sangat seperti nggak tahu. Karena sudah dibulak balik Imam Bukhari berarti jeli sekali itu, paham ya? Memang enggak ada kalau sanatnya A untuk B. Kan enggak cocok kan? Sanat A ya untuk A. Tapi sama mereka bolak-balik untuk mengetes menguji Imam Bukhari bagaimana. Itu kisah yang masyhur seperti itu. Akhirnya Imam Bukhari setiap kali pertanyaan, la arif, enggak tahu, enggak tahu. Sampai akhir enggak tahu. Akhirnya orang-orang yang datang itu, yang menyaksikan itu sebagian mereka, wah ini bagaimana imam masuk enggak tahu semuanya pertanyaan dari awal sampai akhir. Maksudnya Bukhari, aku enggak tahu kalau sanat seperti ini. Kamu keliru yang benar sana seperti ini. Kamu keliru yang benar sana ini. Jadi kekeliruannya pun disebutkan semuanya, yang benar juga disebutkan kalian. Wah, apalagi katakan berarti kan 100. 100 satu kita lima nih bulat balik udah bingung. Satu aja coba. Ini bukan kalian, kita semua. Paham ya? Dalam artian satu aja kan bulat balik udah Oh ya benar benar benar. <laughs> Imam Bukhari ini masya Allah ya. Oleh karena itu tidak salah kalau digelari dengan Jabalul Hifat, gunungnya hafalan. Paham ya? Beliau kan gelarnya Jabalul Hifat, gunungnya hafalan. Dan beliau hafalannya bukan 5 hadis, 1000 hadis, tapi berapa? Ratusan ribu. Paham ya? Ratusan ribu hadis, paham ya? Kata beliau, "Ahfadzu mi'ata alfin haditsin sahihin wa mi'ata alfin haditsin ghair sahih." Paham ya? Aku menghafal 100 ribu hadis yang sahih dan 200 ribu hadis yang tidak sahih. Bukan 100 ribuan ini. Allah Masya Allah ya. Dan yang diletakkan dalam Sahih Bukhari itu belum semuanya itu baru pilihan-pilihan yang beliau benar-benar Peneliti dan itu yang sahih itu loh. Bukan maknanya beliau nggak ada yang hadis yang lain. 100 ribu yang hadis sahih itu bayangkan. Yang tidak sahih dalam arti hadis yang dhaif dan misalnya sekitar 200 ribu. Itu ma'ruf yang dinukilkan oleh para ulama dalam terjemahnya mereka ya. Dalam terjemah nah biografi mana Imam Bukhari, Jabalul Haibat, gunungnya hafalan. Kisahnya nanti kita akan baca nanti kisahnya. Nah, barakallahu fikum Allah menguji mengetes Imam Bukhari. Nah, syaratnya bolak-balik syarat-syaratnya itu. Dibolak-balik dalam rangka untuk mengetes saja. Nah, ketika Imam Bukhari eh, datang ke Baghdad sana, Irak. Kita lihat sini barakallahu fikum hafizakumullah. Fa naqul na'lamu annahu maqlub. Kita akan tahu bahwasanya hadis itu maklub. atau sanadnya terbalik idza ja'a min tariqin akhar aw thaq ala khilafi ma huwa alaih. Apabila datang dari jalan yang lain yang jalan tersebut lebih terpercaya eh, menyelisih daripada apa menyelisih daripada hakikatnya. Paham ya? Nah, jadi datang datang jalan lain yang lebih terpercaya dalam keadaan menyelisih hakikatnya. Oh ya? Idza jaa min tariqin akhar aw sak ala khilafi ma huwa alaih. Ala khilafi ma huwa alaih maksudnya ala ala, ala hakikatnya. Oh, maksudnya ya? Nah, barulah terbalik itu loh. Hakikatnya seperti ini kok ini terbalik. Au jaa min nafsir rawi qala bahu atau datang datang hadis dari perawi itu sendiri tapi apa? Rawi itu yang membaliknya, yang membalikannya fi hali syababihi wa hifdih. Ketika dia misalkan mengatakan hadatsana Muhammad, itu ketika dia masih muda ngomong hadatsana Muhammad. Qala hadatsana Zaid, ketika masih muda. Ketika hafalan masih kuat. Ketika tua dia ngomong hadatsana Zaid. Qala hadatsana Muhammad dibalik itu. Jadi ketahuan kan? Oh, Syekh terbalik Syekh. Ewa eh, na'am. Dah tua misalkan. Paham ya? Mungkin ketika masih muda, hafalnya masih kuat dia qala hadatsana Zaid, qala hadatsana Muhammad. Nah, ketika dia menyampaikan di waktu tua, qala hadatsana Muhammad, qala hadatsana Zaid. Terbalik kan? Ketahuan kan? Ketahuan. Karena yang namanya semakin tua dia semakin lemah pula hafalannya itu. Nah. Fi hal syababihi wa hiddihi, yakunu qad dhabat qad dhabatahu wa haddatha bihi 'ala al sahih, ya kan? Bisa jadi ketika dia masih muda dan hafalannya masih kuat, dia sudah menguatkan hafalannya dan memutuskannya, kemudian dia menyampaikan hadis sesuai dengan peletakan yang sahih. Itu ketika masih muda ya. Wa fi hali kibarihi wa ketika sudah tua dan banyak lupanya, yuhaditsu bil hadis, dia menceritakan atau menyampaikan hadis dengan sebuah hadis wa yuqallibu isnadah. Atau wa yaqlibu isnadah dalam keadaan dia nah membalikkan syaratnya. Ketahuan enggak berarti? Ketahuan. Tapi hadil halah na'rifu anal awal was sahih wasani huwal makhluk. ya seperti ini barulah kita ketahui bahwasanya yang pertama itu yang benar, yang kedua itu yang terbalik. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Misal contoh yang lain, idza rawa hadzal hadits bi hadzal isnad as-sahih rajulan. Apabila ada dua orang perawi yang meriwayatkan hadis Nah, dengan sanad yang sahih ini, ada seorang perawi, dua orang perawi, dua orang perawi meriwayatkan hadis yang sahih ini, ahaduhuma awsaq min al-akhar. Tapi salah satu dari dua rawi itu apa? lebih terpercaya daripada yang satunya. Fayatil ladzi laisa bi'awthaq min sahibihi wa yaqlibul isnad. Akhirnya yang satunya ini yang tidak terlalu terpercaya. Paham ya? Naam, dia mendatangkan hadis dalam keadaan sanadnya terbalik. Bi an yaj'al tilmid syaikhan wa syaikh tilmidan. Jadi terbalik dia. Dia dia menjadikan yang murid itu malah gurunya, yang guru malah jadi muridnya. Paham ya? Jadi misalkan gurunya namanya Muhammad, muridnya namanya Zaid. Qala haddatsana Zaid. Jadi eh, qala haddatsana na barakallahu fikum Zaid. Qala haddatsana Muhammad, mana terbalik. Qala haddatsana Muhammad an Zaid. Maksudnya gurunya misalkan Muhammad ya. Nah, kemudian muridnya itu adalah apa? Eh, barakallahu fikum Uh, gurunya namanya Zaid, muridnya Muhammad. Paham ya? Dia terbalik ketika menyampaikannya berarti bagaimana? Hah? Qala hadatsana Muhammad. Terus an Zaid. Nah, mana terbalik qala hadatsana Zaid an Muhammad. Paham <coughs> tuh maksudnya ya? Terbalik seperti itu. Fa inna nahkum biha fi hadzal hadits bi annahu maqlubun alaih li'annahu qal li'annahu qalbus qalbus sanad. Naam. Nah, maka semuanya kita menghukumi bahwasanya hadis ini terbalik karena sesungguhnya apa sanad itu tidak terbalik. Mafhum ya? Nah, barakallahu fikum. Wa misalun akhar contoh yang lain. Hadal hadits haddatsa bihi hadzal rajul fi hal syababihi wa hifdhihi ala wajhin. Hadis ini disampaikan oleh seorang perawi dalam keadaan ketika dia masih muda dan apa? kuat hafalannya. Ala wajhin dalam satu bentuk. Wa haddatha bihi ba'da syuyukh syaykhukatihi wa nisyanihi. Kemudian dia menceritakan menyampaikan hadis ketika sudah tuanya dan juga sudah lupa dia ala wajhin akhar, tapi berdasarkan bentuk yang lain. Paham belum? Nah, Fa inna nahkum 'ala tsani anhu maqlub. Yang kita hukum yang kedua. Berarti terbalik. Dulu ketika masih muda aja hafalannya masih kuat, menyampaikannya pas, benar, pas sekarang terbalik. Berarti yang kedua itu yang terbalik. Apa maksudnya ya? Wa rubbama nattali aidan 'ala hadha min tariqin akhar. Dan bisa jadi kita mengecek juga yang seperti ini. Paham ya? Mengecek seperti ini melalui jalan yang lain. Bihaitu anana na'rif anana ja'alahu tilmidan huwa syekh. Yaitu dari sisi kita mengetahui bahwasanya yang jadikan yang dia jadikan muridnya itu justru malah itu syekhnya li'anhu taqaddama fi asrih bi ma'rifati tarikh dikarenakan apa bisa jadi taunya dengan apa taunya karena dia lebih duluan zamannya dibanding apa dibanding muridnya misalkan ditinjau dari tarikh atau sejarahnya misalkan nah muridnya namanya Muhammad gurunya namanya Zaid ewa nah teman Zaid ini lebih duluan dalam artian lebih duluan daripada Nah, Muhammad. Nah, datang perawi dia mengatakan haddatsana Nah, haddatsana apa? Eh, Hadasana Zaid an Muhammad. Dibalik itu. Nah, itu kan keliru. Karena Muhammad itu munculnya setelah Zaid itu. Paham ya? Malah dibalik seperti itu. Jadi, terkadang diketahui terbalik dengan Dengan sejarahnya tadi. Duluan mana yang lahir? Ternyata yang yang muridnya itu malah jadi guru, guru yang jadi murid. Padahal gurunya lebih duluan lahirnya. Nah, terbalik seperti itu ketahuan.